Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian tentang upan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku Samba'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Terakhir kita uh, mengkaji hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu yang menceritakan uh, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki uban, namun sedikit saja. Ya, sehingga uh, dikatakan adalah cuma belas helai saja. Dalam red yang lain tidak sampai dua puluh helai. Dan ditegaskan sehingga tidak sampai derajat perlu disemir. <clears throat> Karena demikian sedikitnya rambut uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis yang ke 39. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radallahu anhu waqad suila beliau ditanya tentang uban yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Samurah mengatakan adalah karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahana ra'sahu jika beliau pakai minyak rambut lam yura minhu syaibun. Maka tidak terlihat adanya uban di kepala Nabi. Wa idha lam yadahan dan jika Nabi tidak pakai minyak rambut, ru'ya minhu maka terlihat ada uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di samping diriatkan oleh At-Tirmidzi di sini di Samail jika dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahasanya Nabi terkadang pakai minyak rambut dan terkadang tidak memakai minyak rambut. Dan saat Nabi pakai minyak rambut, maka tidak uh, tidak terlihat ada uban di kepala Nabi. Penjelasannya adalah idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun Artinya uban itu yaktafi samar dan tidak terlihat ma'awujud di duhni ketika ada minyak rambut. Maka tidaklah jelas uban Nabi liqillatihi karena sedikitnya uban Nabi. Namun jika Nabi tidak pakai minyak rambut, maka terlihatlah ada uban di kepala Nabi. Maka isi hadis ini sejalan dengan isi hadis Anas yang telah lewat bahasanya uban yang ada pada ya, jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sya'aratun cuma beberapa helai rambut yasiratun yang sedikit jumlahnya tidak sampai 20 helai dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau memberikan minyak ya, pada jenggotnya atau rambut kepalanya maka uban tersebut ikhtafa itu tidak terlihat karena demikian sedikitnya uban di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis selanjutnya dari hadis yang ke-40 dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan hanyalah karena Sayyidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan kurang lebih min isrina sya'ratan cuma 20 helai baydha'a yang berwarna putih catatan kaki dalam sanad hadis ini terdapat syarikun al-qadi dan hafalan perawi ini kalau ma'rufun diperbincangkan oleh para ulama hadis dengan perbincangan yang telah dikenal. Akan tetapi ya, hadis ini dikuatkan oleh hadis Anas yang telah lewat. Ditambah terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dalam keadaan tidak ada di kepala dan jenggot Nabi, tidak sampai terdapat dua puluh helai ya, rambut berwarna putih. Dan itu nyata-nyata dihatkan oleh Bukhari dan Muslim yang jelas-jelas sahih. Kemudian dari ya, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Ibnu Abbas bercerita bahasanya Abu Bakar bertanya pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, qad shibta sungguh Anda beruban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya batni yang membuat aku beruban adalah memikirkan surat Hud, surat Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun yaitu An-Naba dan surat Idza Sukuwirat. Wirat." Di riwayat yang lain dari Abu Ishaq masih dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Juhaifah Qal Abu Juhaifah mengatakan qalu mereka sejumlah sahabat mengatakan wahai Rasulullah naraka qad syibta kami lihat Anda telah beruban Qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad sayabatni hudun wa akhawatuha yang bikin aku beruban adalah memikirkan, merenungkan, merenungi surat Hud dan teman-temannya. Tentang kualitas hadis yang dicatatkan kaki, hadis ini di samping diatkan oleh Tirmidhi di Syama'il, juga diatkan oleh Al-Musannif Tirmidhi di jaminya dari dua jalur. Jalur yang pertama Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ya, dari Abu uh, An Abi Bakrin bihi dengan Abu Bakar dengan redaksi yang ada di sini sama persis dengan sanad yang tadi telah kita baca. Jalur yang kedua adalah Abu Ishaq Asabi'i dari Abu Juhaifah bihi dengan redaksi yang sama. Dan di sini juga diriatkan dari selain dua jalur ini Walihada oleh karena itu sebagian ulama menilai hadis ini dalam ilmu mustalah hadis adalah mingkobil sejenis hadis mutarib. Dan masalah bi al-Hafidh Ibnu Hajar, al-Hafidh Ibnu Hajar itu mencontohkan dengan hadis ini sebagai contoh hadis mutarib di kitab beliau An-Nukat ala Muqaddimah Ibnu Salah. Kata Ibnu Hajar, contoh hadis mutarib nah, yang beliau bawakan hadis tentang Nabi beruban disebabkan merenungkan surat Hud dan kawan-kawannya. Wadzakara dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwasannya hadis ini diriatkan oleh lebih dari 10 jalur. Ikhtalafa fi arwat ala Abi Ishaq As-Sabi'i. Namun para perawi-perawi dari Abu Ishaq As-Sabi'i itu macam-macam. Tidak seragam. Ya, ada yang tadi jalurnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah dan seterusnya. Nanti ada yang lain uh, yang macam-macam, yang banyak. Dan nampaknya Abu Ishaq As-Sabi'i adalah bukanlah uh, dikolongkan sebagai uh, perawi yang memungkinkan punya banyak sanat sehingga dinilai guncang. Kalau perawi tersebut itu adalah orang yang terkenal muksir, banyak riwayatnya, maka akan dimaknai ya memang ada jalur ini, jalur ini, ada jalur ini, ada jalur ini. Namun jika dia bukanlah muksir, ah, maka uh, terjatuh dinilai semacam ini. Walihada a'alla ba'du alil ilmi oleh karena itu sebagian ulama menilai bahasanya hadis ini maklul, di sini hadis yang cacat, wata'afuhu dan banyak ulama menilainya dhaif bil itirab dengan status gonjang. Yang eh, ya, dan hadis itu dikatakan itirab manakala boleh jadi ada perselisihan yang sangat banyak di sanatnya atau di matanya dan tidak mungkin melakukan dilakukan tarajih. Ketika itu maka ketika tidak bisa dipilih mana yang lebih kuat antara satu dengan yang lain, ya, maka dia statusnya mutarib. Namun jika bisa dipilih mana yang lebih kuat, maka dikatakan bahasanya yang benar adalah riwayat ini. Ya, semacam hadis uh, tentang kulatain dua kula sebagian ulama menilai mutarib namun yang benar dia tidak mutarib dikarenakan uh, riwayatnya itu bisa e, ditarjih dipilih mana yang lebih kuat. Namun meskipun maka ringkasnya berdasarkan catatan kaki yang ada di sini bisa kita lihat kesimpulannya bahasanya di sini baif. Namun meskipun demikian atau kita lihat sarahnya dari Syekh Abdul Razak maka beliau e, menyimpulkan secara konten bahasanya itu satu hal yang benar. Bahasanya Nabi itu beruban bukan karena masalah dunia, namun karena masalah akhirat. Asyahid yang menjadi sisi pendalilan dari dua hadis ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku itu beruban karena memikirkan surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Demikian juga di riwayat yang kedua, aku beruban karena memikirkan surat Hud dan teman-temannya. Yang dimaksud dengan teman-teman surat Hud adalah surat-surat Al-Quran yang isinya membahas ahwal, kengerian hari kiamat dan kesusahannya. Maka kalau ahwal itu keadaan, kalau ahwal itu kengerian. Dari kata-kata haulun, kalau haulun itu ngeri, kalau haulun itu kekuatan. La haula la quwata maka haulun itu kekuatan namun kalau haulun kengerian. Ya, fahadi suara maka surat-surat yang disebutkan mursalat, al-waqi'ah dan yang lain fiha isinya adalah deskripsi tentang kengerian hari itu. Oleh karena itu terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat satu hadis Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan hari kiamat itu di depan matanya, maka silakan baca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Bacalah tiga surat demikian di hadis yang diatkan at tirmidhi di Jami' At-Tirmidzi. Ya, maka Nabi merekomendasikan tiga surat siapa yang ingin melihat eh, hari kiamat seakan-akan kiamat itu ada di depan matanya. At-Takwir, Al-Infitar, dan al insyikok Karena tiga surat ini menggambarkan kengerian hari kiamat dan kesusahan yang besar yang akan dijumpai oleh manusia pada hari itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahasanya uban yang sedikit yang dijumpai di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena memikirkan urusan dunia bukan karena sedih disebabkan hilangnya maslahat dunia. Bukan pula karena bergantungnya hati dengan dunia. Bukan karena minatnya hati untuk mendapatkan tambahan dunia. Atau hal-hal semacam itu yang merupakan keadaan pada banyak manusia. Miman yahsululahu saibu yang mengalami uban. Bihada sababi karena sebab ini maka banyak orang kata beliau ya, rambutnya berubah karena mikirkan dunia, karena mikirkan tambahan dunia. Ya. Demikian keadaan kafir minan nas. karena ihtimaman namun Nabi berubah karena Nabi memikirkan akhirat. Uh, Abu Bakar mengatakan kot syipta anda beruban wahai Nabi. Artinya nampak uban pada rambut kepala anda. Dan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pertanyaan tentang sebab terjadinya uban. Maka Nabi mengatakan, ya, surat Hud dan teman-temannya lah yang membuat aku beruban. Artinya bahasanya sebab uban ini adalah al-ihtimam, perhatian dengan hari akhir. Wafihim, maka di sini kita jumpai pelajaran yaitu penjelasan tentang betapa agungnya pengaruh Al-Quran betapa besarnya manfaat Al-Quran. Namun tidak untuk semua orang. Namun hanya liman tadabbarahu untuk siapa saja yang merenungkan Al-Quran. Dan memikirkan maknanya, mengetahui isi kandungannya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka akan terwujud baginya al-atharu al-balir, dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa untuk terwujudnya kesalehan. Dampak yang luar biasa untuk terwujudnya zakat kesucian hati dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka siapa merenungkan Al-Quran dengan benar-benar perenungan dan mengkaitkan Al-Quran dengan hari akhir, kemudian membelokkan perhatiannya dan perhatiannya untuk hari yang agung itu, tuna dan tidak memperhatikan hilangnya maslahat atau kepentingan duniawinya, Walihada oleh karena itu maka adalah di antara doa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jamiknya dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma Nabi berdoa Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia adalah perkara yang paling besar menyita perhatian kami. ya Allah janganlah engkau jadikan dunia perkara terhebat yang menyita perhatian kami dan puncak pengetahuan kami. Maka berdasarkan doa ini, maka berdasarkan doa ini, maka doa ini yufidum bikan faedah. Bahasanya tidaklah mengapa seorang itu perhatian dengan dunia dan masalah dunia, penghidupan dunia, kebutuhan dunia, dan kebutuhan anak-anaknya. Akan tetapi yang keliru, yang salah, yang tidak boleh adalah antatghaw ihtimamatuhu manakala perhatiannya terhadap dunia itu ihtimamatu ad perhatiannya terhadap dunia itu mengalahkan tatghaw melampaui batas yaitu mengalahkan perkara yang khuliqali ajlihi manusia itu tercipta untuknya yaitu ibadah yaitu mengisahkan Allah taala dan bersiap untuk berjumpa dengan Allah dan mencari bekal untuk hari al-ma'ad, hari kembali. Maka perhatian dengan dunia tidaklah tercela. Yang tercela adalah perhatian dengan dunia itu mengalahkan perhatian akhirat. Menyebabkan tidak punya ihtimam, tidak punya kepedulian dengan akhirat sama sekali. Atau peduliannya dengan akhirat itu sangat minim, sangat tipis, karena habis terkuas pikirannya untuk memikirkan dunia dan dunia. Dan kita bisa ambil pelajaran juga dari hadis ini bahasanya Al-Qur'an itu adalah obat bagi hati, adalah penyembuh bagi jiwa, adalah sebab baiknya keadaan. Maka setiap kali seorang hamba itu perhatian dengan Al-Qur'an dalam bentuk mentadabur Al-Qur'an, merenungkan makna-makna Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an, maka Al-Quran akan menciptakan pada dirinya hubungan dengan Allah e, dan perhatian dengan hari akhir. Bersiap-siap untuk hari akhir, tahayuan dan menyiapkan diri, tazawudan dan mengumpulkan bekal untuk hari yang agung tersebut. Dan ingat, min akhir manazala ala nabina sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir yang turun pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-281 dan ayat ini turun lebih belakangan dibandingkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. lebih belakangan dibandingkan al-yauma akmaltu lakum dinakum adalah ayat di akhir surat Al-Baqarah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hati-hatilah engkau dengan satu hari di mana semua kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Yaitu maka e, adalah ayat yang berisi perintah untuk memikirkan akhirat dan nasib di akhirat. Maka siapa yang merenungkan Al-Quran dengan benar-benar perenungan, maka awrathahu at-taqwa. Maka perenungan tersebut akan membuahkan takwa dan semangat berbekal untuk hari yang telah dijanjikan, wal istiqdad dan bersiap-siap untuk hari tersebut. Lain hanya dengan keadaan, berbeda dengan keadaan orang yang dunia menyibukkannya sehingga jadilah dunia itu akbar hammihi perkara yang paling besar menyita perhatiannya bahkan itulah puncak pengetahuannya sampai-sampai dia beruban gara-gara memikirkan dunia bahkan gara-gara dunia dia jatuh sakit ya, kenapa sakit ya, karena stres ya, karena bangkrut akhirnya jatuh sakit wayahtamu wayahtamu dan galau dan galau gara-gara dunia Ya, nya gara-gara dunia, gara-gara wanita atau hal-hal yang seputar itu. Dan ini uh, ini adalah orang yang terkena ya, penyakit bahasanya dunia akbar hammihi. Ya, dunia itulah yang menjadi menyita perhatian yang paling besar. Maka orang semacam ini benarlah padanya berlaku padanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa Nabi Ta'isa Abdul Dinar cakalah, eh, uh, celakalah eh, budak dinar, wa dirham dan budak dirham, wal qatifah, wal khamisah, dan budak pakaian yang bagus. Ya, maka Nabi doakan celaka bagi orang yang eh, menjadi budak dunia, budak harta dan budak pakaian, budak mode. Nabi doakan dengan doa celaka. Gimana bentuk celakanya? tadi jatuh sakit. Jatuh sakit, kenapa? Karena dunia. Apa bentuk celakanya? Dan ini dampak dari doa Nabi, Kalau Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kenapa? Karena urusan dunia. Karena urusan perempuan, karena urusan laki-laki, karena urusan duit, karena ini. Maka ya, eh, kasur yang empuk tidak terasa empuk, makanan yang enak terasa hambar. Kenapa? Karena dunia. Maka itu bentuk Celakannya abdud dinar dan abdud dirham. In u'tiya dan bagaimanakah ciri orang yang menjadi budak dunia? Nabi katakan, Ida u'tiya radiya. Jika diberi dunia, maka dia ridho, maka dia senang. Berbunga-bunga dengan senang yang berlebihan. Wa ilam yu'ta. Namun jika tidak diberi dunia, gagal proyeknya, meleset keuntungannya lam yarda maka dia tidak ridho dengan takdir Allah nyalah-nyalakan Allah Subhanahu wa taala tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu ya, maka hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang memang layak untuk diberi doa jelek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa Ta'isa. Semoga celaka. Ya, orang yang jadi budak rupiah, budak harta, budak uang. Demikian juga budak pakaian, budak mode. Nabi doakan sebagai doa orang yang celaka. Dan Nabi dan Nabi sampaikan di sini ciri khas abdul dinar dan abdul dirham yaitu budak dunia yang dengan bahasa yang lain adalah ciri orang yang Eh, dunia itu adalah akbar hammihi. Perkara yang paling besar yang menyita pikirannya. Itu ciri khasnya adalah ketika diberi dunia maka gembira berlebihan. Ketika tidak dapat dunia sedihnya juga berlebihan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala pernah ditanya, ya, apakah mungkin seorang itu menjadi orang yang zuhud dalam keadaan dia memiliki seribu dinar? dia punya duit nganggur ya, seribu dinar duit yang tidak kepakai duit yang mengendap seribu dinar padahal satu dinar 4,25 gram emas ya, kalikan seribu ya, kalikan seribu empat ribu empat kilo duit ya, nganggur ya, empat kilo duit ya, empat kilo emas ya. apakah dia bisa menjadi seorang yang zuhud Mungkinkah orang kaya raya berlimpah harta dan dia adalah orang yang zuhud? Jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bisa. Syaratnya jika duitnya kurang, dia biasa-biasa saja. Dan jika duitnya tambah, dia juga biasa-biasa saja. Ya, ya tetap ceria. Ya, duitnya berkurang, tetap senyum-senyum. Senyumnya tetap manis. Ya. ya ketika duitnya tambah, ya senyumnya juga tetap manis. Ya. berubah. Senyumnya tetap senyum yang khas, manis Baik duitnya tambah ataupun duitnya berkurang. Seperti kayaknya tidak ada masalah, eh, biasa saja. Ya kemarin tidak oh, punya, kemudian sekarang punya, kemudian ya, dulu nggak punya, kemarin punya, terus sekarang tidak punya, ya sama, sama saja, santai saja. Maka dia adalah orang yang zuhud meskipun dia kaya raya, ya, hartanya berlimpah, ya, namun hatinya biasa saja. Tidak kemudian berbunga-bunga ketika duitnya tambah sedih galau, ya, makan tidak enak, tidur nggak nyenyak, ya, eh, gara-gara kenapa berkurangnya dunia. Maka Nabi katakan bahasanya budak dunia adalah orang yang ketika diberi dunia maka dia ridho, senang dan gembira berlebihan. Namun jika dia tidak meleset, keuntungan yang diharapkan dan sebagainya, maka dia lam yardha, dia tidak ridho bahkan dia marah. Kemudian dari Abu Rimsah At-Taimi, Taim Aribab yang mengatakan, aku datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersamaku anakku. Qal fa'urituhu maka aku diperlihatkan kepadaku siapa manakah yang siapa uh, yang manakah Nabi Fakultu maka aku katakan tatkala aku melihat Nabi Had dan Nabi Allah. Ini adalah Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai dua kain yang berwarna hijau. Walahu sya'run dan beliau uh, memiliki rambut yang a'lahu asyibu yang uban itu ini a'lahu a'lahu bisa artinya mendominasinya wa syaibuhu ahmaru dan ubannya berwarna merah Catatan kaki di sanadnya terdapat Su'aib ibn Safwan. Kata Al-Hafidh ibn Hajar di Takribut Tahdzib makbul. Dan eh, kata-kata makbul dalam istilah Al-Hafidh Ibn Hajar di Takrib itu punya makna. Bukan maknanya bukan makna bahasa yaitu diterima riwayatnya. Enggak. Dan maknanya adalah layuh eh, yuhtad bihadisihi la yuhtadju bihadisihi illa idha wujidalahu mutabi. Itu maknanya ya, hadisnya tidak terpakai, tidak bisa jadikan hujah jika dia tidak memiliki mutabi. Itu arti ya, makbul dalam bahasa Al-Hafidh Ibnu Hajar di Tegrib. Dan dalam hal ini dan uh, lam yujad mutabi tidak dijumpai hadis mutabi baginya bahkan dijumpai hadis yang menyelisihinya. Wa yukawi hadha dan hal ini dikuatkan bahasanya di sebagian riwayat hadis ini sebagaimana nanti akan datang tidak ada padanya kata-kata kot a'lahu syaibu. Ya, Mbak Uban mendominasi rambut kepala Nabi. Penjelasannya. Perkataan Abu Rimsa At-Taimi radhiallahu anhu. Aku datang pada Nabi dan seterusnya. Diperlihatkan Nabi SAW kepada aku. Maka boleh jadi ini kedatangan adalah kedatangan pertama menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau belum mengenal Nabi. Akhirnya bertanya-tanya tentang Nabi, manakah sang Nabi? Fakal maka beliau mengatakan tatkala telah melihat Nabi ini adalah Nabi Allah. Ya tahakok e, ya, artinya ya tahakok betul-betul melihat Nabi. Dan Nabi ketika itu memakai dua kain berwarna hijau. Dua kain ini artinya semisal izar dan rida, pakaian bawahan dan pakaian atasan. Namun tidaklah mesti ketika dikatakan dua kain yang hijau, hijau di sini hijau polos. Wa inama kotakun namun boleh jadi hijaunya adalah hijau yang bercampur dengan warna hitam semacam burut ya burut yamaniyah. Ya, semacam kain lebar dari yang diimpor dari Yaman. Walau sya'ron kot a'lahu syaibu. Inilah maudhi'u usyahid, mahalu syahid dari hadis ini kenapa dimasukkan di bab ini. Nah, kata-kata a'lahu syaibu di sini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama, dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan telah menggambarkan uban Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahasanya uban Nabi itu bil kasrah adalah uban yang banyak. Yeah Fa'inkana kadalika maka jika demikian kemungkinan makna yang dimaksudkan maka ini tidak benar. Maka ini berarti de, mungkar. Kalau ini maknanya maka redaksi ini adalah mungkar. E, hadis yang daif menyelisihi ya, hadis-hadis yang sahih. Itu disebut mungkar. Mukhalifan karena dia menyelisih hadis-hadis yang sahih yang telah lewat yang menunjukkan kalau uban Nabi itu sedikit cuma 14 helai saja atau tidak sampai angka 40 eh, 20 helai uban. Kemudian yang kedua, a'lahu syaibu bisa jadi yang dimaksudkan adalah adanya uban. tidak kadali jika ini yang dimaksudkan, maka ini selaras yattafiq ini selaras dengan hadis-hadis yang telah lewat menjelaskan sedikitnya uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aula dan ini adalah makna yang lebih utama agar selaras dengan hadis-hadis yang lain maka a'la jangan diartikan didominasi maka kalau pakai penjelasan ini maka a'la syaibu yang diartikan didominasi oleh uban namun a'la syaibu ada uban di rambut Nabi dan uban Nabi itu ahmar berwarna merah apakah warna merah ini adalah pengaruh karena Nabi menyemai rambutnya ataukah karena pengaruh minyak rambut? Kot sebab telah lewat sejumlah hadis yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan adalah makna yang kedua. Yaitu tepatnya hadis Jabir bin Samurah yang mengatakan bahasanya Nabi jika uh, memakai minyak rambut maka tidak terlihat ubannya, putihnya tidak terlihat, terlihat merah. Dan jika Nabi tidak pakai minyak rambut, maka terlihat ada uban pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Simak ibn Harab, dia mengatakan ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah. Apakah di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat uban? Maka jawaban Jabir bin Samurah radhiallahu anhu lam yakun si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syaibun tidak ada pada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uban kecuali beberapa helai rambut yang itu ada di tengah-tengah kepala beliau. Namun idadahana jika beliau memakai minyak rambut warohuna aduhnu maka minyak rambut itu waro menutupi uban Nabi. Maka musannif yaitu Al Imam Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini tentang uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiallahu anhu ya, annahu sa'alahu eh, bahasanya Jabir bin Samurah ditanya oleh Simak ibn Harab Kailan pertanyaannya apakah pada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uban? Ya, pertanyaan di sini tentang uban di rambut kepala dan bukan uban di rambut jenggot atau yang lain. Wayutlak arok sudan biasa disebut kepala dalam pengertian rambut kepala. Sebagaimana disebut ketiak yang dimaksudkan adalah bulu ketiak. Disebutkan al-anah ya dan yang dimaksudkan adalah bulu al-anah, bulu di daerah sekitar kemaluan. Disebut uh, eh, sudah dan yang dimaksudkan adalah uh, rambut di pelipis disebutkan zakan, daku dan yang dimaksudkan adalah jenggot yaitu rambut atau bulu yang ada di daku dan demikian seterusnya. Contohnya firman Allah Ta'ala menceritakan Musa dan saudaranya Harun alaihissalam. Harun mengatakan, ya benar umma wahai anak ibuku. Letak khut bilihyati. Janganlah engkau pegang dan engkau tarik jenggotku wala biroksi dan kepalaku. Apa yang dimaksud dengan kepalaku? Rambut kepalaku. Maka di sini kita jumpai faedah lughawiyah bahwasanya yutlak digunakan kata-kata araksu dalam bahasa Arab itu biasa digunakan kata-kata raksu dan artinya adalah rambut kepala dan bukan kepalanya. Dan yang dimaksud dengan biroksi adalah rambut kepalaku kama dzakarul mufassirun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Maka perkataan penanya, apakah di rambut kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uban? Artinya, hal kana, adakah di rambut kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uban? Maka sahabat Jabir bin Samurah radhiallahu anhu menjawab dengan mengatakan tidak ada di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uban kecuali beberapa helai saja dan itu ada di mafriq ra'as. Yang dimaksud dengan mafriq ra'as artinya wasatu ra'si, tengah-tengah kepala Nabi dan wahadal makna dan pesan yang ada dalam hadis ini yatafik selaras tamaman 100% dengan keterangan yang lewat yaitu ucapan Anas bin Malik radhiallahu anhu inna makan al bayadu bahasanya putihnya uban itu ada di anfaqah ada di anfaqah yaitu rambut di bawah bibir dan di sudah di pelipis dan di kepala Nabi itu terdapat nabdun sedikit uban Nabdun artinya sayun yasirun jiddan, sesuatu yang sedikit sekali. Dan jika Nabi pakai minyak rambut, maka uban terse tersebut tertutup oleh minyak rambut karena sedikitnya uban Nabi saw. Maka jika Nabi memberikan minyak untuk rambut kepala Nabi dengan zait, dengan eh, minyak atau tip atau parfum atau semacam itu, maka tidak jelas, tidaklah nampak adanya uban di kepala Nabi. Bal yakhtafi namun tidak terlihat uban ma'duhni ketika diberi uh, minyak rambut. Faedah uh, yaitu faedah wasfu sahabat para sahabat menceritakan bisa menceritakan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu uban yang ada di kepala Nabi maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak atau sering kali tidak memakai tutup kepala. Terkadang beliau hasir ra'as. Hasir ra'as itu artinya tidak pakai tutup kepala. Ahyanan terkadang. Bal inaukat yakun wajiban bahkan tidak pakai tutup kepala itu boleh jadi hukumnya wajib. Semisal orang yang mau mengusap rambut kepalanya di tengah-tengah aktivitas wudhunya. Itmalayatimul wajib wajibu ila bifa wajib. Karena mengusap rambut kepala hukumnya wajib. Dan orang tidak bisa mengusap rambut kepala kecuali dengan melepas tutup kepala. Maka ini menunjukkan bahasanya melepas tutup kepala bisa jadi hukumnya wajib. Wakadhalika demikian juga menutup e, melepas tutup kepala saat ihram ketika haji. Saat haji halal ihram saat kondisi ihram. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam.